Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa subuh Senin kita melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi <clears throat> yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmizi Kita sampai di hadis nomor 65 masih tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Masih ada berapa hadis ini? Empat hadis, sekitar empat hadis lagi. Kita baca. Qala Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddatsana Ubaidullah ibn Iyad an abihi an Abi Rimsah qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa alaihi burdani أخضراني Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi di kitab yang lain yaitu Jami' Tirmidhi dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ya Disuhaikan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kata Abu Isa Muhammad bin Isa at tirmidhi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar <clears throat> seorang ulama yang terkenal yang bergelar bundar bundar bulat bukan bundar bahasa Indonesia lah bundar kan bulat bundar bahasa Arab artinya adalah hafil orang yang menjaga atau orang yang menghafal beliau adalah orang yang menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Beliau mengatakan memberikan hadis kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, salah seorang ulama yang sangat masyhur, Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala, beliau mengatakan memberikan hadis kepada kami Ubaidullah ibnu Iyad an abihi dari abahnya. Jadi anak merewatkan hadis ini dari abahnya. Abahnya bernama Iyad bin Laqib. Iyad bin Laqib seorang tabi'in. Tabi'in ini mengambil hadis dari Abi Rimsah. Abi Rimsah. Kunyah ya. Banyak sekali versi dari para ahli sejarah siapa nama asli beliau. Jadi jangan bingung kalau seandainya sebagian besar para sahabat itu masyhurnya dengan kunyah. Ya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda. Kadang kita kada tahu nama aslinya siapa. Ya. Sama seperti halnya Abu Rimsah, salah seorang sahabat, banyak sekali versi <clears throat> para ahli sejarah siapa nama asli beliau ya. Ada yang mengatakan Rifa'ah bin Yathribi. Ada yang mengatakan sebaliknya Yathribi bin Rifa'ah. Ada yang mengatakan Imarah bin Yathribi. Intinya beliau berkunyah Abu Rimsah. Qala, nah beliau mengatakan Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memakai dua burda yang warna hijau. Jadi ini termasuk jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Burut ya, burdun atau burut itu adalah jenis pakaian yang ada coraknya, yang ada coraknya, yang berasal dari negeri Yaman, burdun. Kalau disukunkan burut ya. Jangan bahasa Banjar burut. Burdun ya. Itu adalah jenis pakaian dari Yaman dan tidak disebut burut kecuali ada coraknya. Ada coraknya, entah bergaris atau warna dan yang lain. Akhdorani yang berwarna hijau. Nah, termasuk pakaian yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah kain yang bercorak yang berwarna hijau. Nah, kemudian <clears throat> ulun baca di kitab Tuhfatul Ahwazi <clears throat> Syarah Jami' Tirmizi karangan Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Beliau sebutkan bahwasannya warna hijau itu lebih menajamkan mata. Ulun kada tahu sisi medisnya ya. Kata beliau, warna hijau itu lebih menajamkan mata, lebih menajamkan mata. Dan ternyata warna hijau ini juga termasuk jenis pakaian yang akan dipakai penduduk ahli surga. Warna hijau. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insan ayat ke-21. Alaih aliyahum thiyabusundusin khudru wa istabarak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka, penduduk ahli surga, memakai pakaian sutra halus yang hijau. Warna hijau. Dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang suci. Di sini Allah mengatakan ala aliyahum thiyabus busundusin khudruh. Khudruh ya. Mereka memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau. Bagi laki-laki diharamkan memakai sutra. Tapi di surga malah sutra adalah pakaian untuk penduduk ahli surga, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian hadisnya cukup pendek. Intinya adalah di hadis ini termasuk pakaian, jenis pakaian dan warna pakaian adalah beliau memakai pakaian yang bercorak, entah garis atau warna ya. Kemudian warnanya adalah hijau. Kemudian hadis yang berikutnya hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Hadis yang ke-66 kita baca. Qala Abu Isa haddatsana Abu Abdud Hubaidin Humaidin. qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Abdullah ibnu Hassan al-Anbari an jaddataihi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhrumah Qalat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam wa alaihi asmal mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Ya, hadisnya cukup panjang tapi di sini Al Imam At-Tirmizi meringkas dikarenakan syahidnya ya adalah tentang jenis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Bani rahimahullahu taala. Kita baca, kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abdul bin Humaidin qala haddatsan Affan ibnu Muslim <clears throat> menceritakan kepada kami Affan ibnu Muslim beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hassan al-Anbari an jaddataihi nah, dari dua neneknya. Jadi hadis ini cucu merewetkan dari dua dua nenek. Subhanallah ya. <laughs> neneknya perawi perawi hadis. Jadi <clears throat> kalau kita katakan ya memang paling banyak perawi itu adalah laki-laki. Perawi itu adalah dari kalangan laki-laki. Tapi ada walaupun sedikit seorang rawiyah, rawi hadis perempuan. Di antaranya ini ya. Nenek dari Abdullah Ibnu Hasan Al-Anbari. Dua orang lagi neneknya yang bernama Duhaibah dan Ulaibah. Duhaibah dan Ulaibah. Bisa pendengarannya anak Duhaibah <laughs> atau Olaibah, perawi hadis. An Qailah binti Makhrumah dari sahabat perempuan yang bernama Qailah binti Makhrumah Beliau mengatakan, saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memakai asmal mulayyataini. Nanti ulun sebutkan asmal mulayyataini yang dicelupkan dengan za'faron dan asmal itu ya mengalahkan warna za'faron. Ulun ulang. Kata Qailah binti Makhrumah, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai asmal mulayyataini yang diberikan atau yang dicampur dengan za'faron. Dan asmal ini mengalahkan warna za'faron. Nah, di sini sahabiyat ini mengatakan Nabi memakai asmal. Asmal itu adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari samal. Jadi maksudnya adalah asmal itu adalah pakaian yang usang. Pakaian yang yang usang. Kalau pakaian itu lawas dipakai, terdapat usang atau bahasa Banjarnya buruk, lusuh, pina lusuh. Dan Nabi banyak punya pakaian jenis ini. Lusuh karena lama lama dipakai. Ya. Eh, pakaian yang lusuh yang dipakai oleh Nabi ini <clears throat> mulaiyah ta'ini Mulaiyah itu jadi jenis pakaian yang satu tenunan tidak ada potongan yang dijahit basah. Seperti ini, ini kan contoh tangan lah. Pakaian ini pasti ini dipotong dulu, ya kada. Kemudian disam, disambung. Kalau pakaian mulaiyah di sini, dia satu tenunan. Jadi kalau tangan ini Ya, bukan dijahit, bukan dijahit bahasa, tapi satu tenunan. Bisa dipahami lah. Itu namanya ya. Walau alam zaman dulu bagaimana caranya mereka bisa menjahit pakaian yang ini bukan sambungan. Ini kan sambungan nih. Dipotong baru disambung. Kalau itu kada. Jadi langsung dijahit, langsung tangannya ini bukan sambungan. Dari atas sampai bawah satu tenunan. Tidak disambung-sambung. Itu namanya ya. Nabi Nabi memakai dua pakaian mulaiyah yang usang yang dicampur dengan za'faron. Za'faron ini bukan nama parfum, tapi itu adalah jenis tumbuhan. Kemudian ada namanya parfum za'faron. Jadi jenis tumbuhan kalau dicelupkan ke baju akan memberikan warna kuning. Akan memberikan warna warna kuning. Nah, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk menggunakan pakaian yang dicelupkan kepada tanaman za'afaron. Itu telah terlarang. Ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, wala yalbisu ath thiyabi syai'an massahu za'faron walal waras. Kata Rasulullah SAW, dan kalian janganlah memakai pakaian yang tersentuh oleh za'faron, oleh tanaman za'faron dan juga tanaman waros. Jadi ada ada jenis tanaman yang kalau dicelupkan ke pakaian maka akan merubah warna pakaian. Setidaknya yang tahu ulun ada tiga. Ada za'faron, ada waros, dan ada osfur. Ada namanya osfur. Ya. Za'faron, waros, dan osfur. Yang ketiganya ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, pertanyaannya, kan Nabi melarang. Kenapa Nabi di sini memakai pakaian yang lusuh, yang ya tadi satu tenunan, yang dicelupkan sebelumnya dengan za'faron. Nah, nanti lo sebutkan alasannya. Dan keusangan Nabi mengalahkan warna za'faron. Ya kita bacakan penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan Waqat naha sallallahu alaihi wasallam ar-rijal an lubsima massahu za'faran aw waras. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para laki-laki, para laki-laki. Jadi kalau za'faron dan waras itu adalah kalau dicelupkan ke pakaian, dia akan memberikan warna kuning. Dia akan memberikan warna warna kuning. Dan diharamkan laki-laki memakai ya pakaian yang dicelupkan dengan za'afaron dan waros. Bukan warna kuningnya. Kalau warna kuning bagi laki-laki boleh. Tapi kalau kuning ini hasil dari za'afaron dan waros, maka hukumnya tidak tidak boleh. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para laki-laki <clears throat> memakai pakaian yang diculupkan za'faron dan waros. Falam maka natil asmal huna qad nafadatiz za'faron lam hatta lam yabqalahu illa atharun yasir labisaun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala lusuhnya pakaian Nabi, karena Nabi memakai pakaian yang yang lusuh, yang usang. Di sini mengalahkan warna za'faron. Paham? Jadi dulunya pakaian ini dicelupkan dengan za'faron. Kemudian timbul keusang, usangan, buruk, lusuh. Sehingga lusuhnya ini mengalahkan warna za'faron. Sampai tidak tersisa warna za'faron kecuali sedikit lalu dipakai oleh Nabi. Jadi za'faronnya ini bukan warna yang kuat dikarenakan sudah lama sehingga warnanya sedikit, pengaruhnya masih sedikit dan dikalahkan oleh usang atau lusuhnya baju Nabi maka Nabi Nabi pakai. Paham? Jadi lusuhnya ini mengalahkan warna za'afaran dan warnanya pengaruhnya sedikit. Ya, sehingga Nabi pakai sallallahu alaihi wasallam. Seandainya misalnya <clears throat> ada baju langsung diculup, langsung dipakai, maka ini ini haram, enggak boleh. Bagi laki laki-laki ya. Jadi ini pentingnya kita memahami sebuah hadis ya. Kalau sepintas kan ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang sahih beliau melarang pada laki-laki untuk mengenakan pakaian yang dicelupkan dengan zakfarat Di sini kenapa Nabi memakai pakaian yang ada za'faronnya dicelupkan dengan za'faron? Maka jawabannya adalah warna za'faron tertutupi dengan keusangan dan lusuhnya baju Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga warnanya sedikit ya, sehingga warnanya sedikit. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-67. Sangat banyak nih ribuan kayak hadisnya ya. Berapa tahun nih hanya tentu? tiga ratusan lah, tiga ratusan Ini kita sudah sampai 66. Jadi ulun menjelaskan itu Syara Arba'in Nawawi 10 hadis setahun <laughs> Di Usman bin Affan Di Masjid Usman Jadi dicepati sedikit Jadi kalau tamat kan kalau, kalau kita <clears throat> Mengganti kitab yang lain gitu Supaya lebih bervariasi Hadis yang berikutnya Hadis yang ke-67 Kita bacakan Qala Abu Isa Muhammad bin Saruh At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah ibn Utsman bin Khusaim an Sa'id ibnu Jubair. An, an Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi minas thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Kutaibah Ibnu Sa'id qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Bishr Ibnu Faddal dari Abdullah bin Utsman bin Husaim dari Sa'id bin Jubair ya, salah seorang tabi'in yang paling masyhur yang terkena dengan kealiman beliau Sa'id bin Jubair dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma. Qala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> Alaikum bil bayadi minas thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendaklah kalian berpakaian warna putih. Hendaklah kalian pakaian berwarna putih. Pas saja ulun warna putih. Kemudian hendaknya pakaian putih tersebut dikenakan oleh orang-orang yang masih hidup di antara kalian. Dan jadikanlah kain putih tersebut sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ini Nabi memerintahkan orang hidup hendaknya memakai kain yang berwarna putih. Orang meninggal pun kafannya pun dengan warna warna putih. Karena pakaian yang warna putih adalah pakaian yang terbaik di antara pakaian-pakaian kalian. Nanti di hadis berikutnya Nabi sebutkan alasan kenapa pakaian yang berwarna putih itu lebih baik yang kita pakai. Nanti di hadis berikutnya. Nah kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan <clears throat> di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Alaikum bil bayadi minas thiyab. Hendaknya kalian memakai <clears throat> pakaian yang berwarna putih. Maksudnya adalah kata Syekh Abdul Razak, ilzamuha wahrisu 'alaiha. Lazimilah memakai pakaian putih dan semangatlah tatkala memakainya. Jadi kita disuruh untuk melazimkan memakai warna warna putih ya. Kata Syekh Abdul Razak, Fafi hadza targhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam uhathuhu ala lubsil bayat. Di hadis ini terdapat anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan motivasi dari Nabi untuk memakai pakaian putih. Untuk memakai pakaian putih. Dan ini umum jenis pakaian. Yang namanya pakaian yang kita pakai entah itu baju atau celana atau tapih atau sarung. Tapi kalau sarung jarang orang putih. Kalau celana mungkin dokter aja yang pakai warna putih. Dokter-dokter ya. Jarang kalau kita pakai celana celana putih ya. Rasa kayak apa kayak itu. <laughs> Padahal itu termasuk yang dianjurkan. Pakaian ya. Entah baju, celana, peci dan yang lainnya. Sarung ya dan seterusnya. <clears throat> Wal bayadu minas thiyabi afdalu min ghairihi minal alwan sawaun al khalisah minha awil mukhattatah. Nah, kata Syekh Abdul Razak, dan pakaian putih lebih afdal dari warna yang lainnya. Nah, sama saja putihnya ini polos kayak ulun, tidak bercampur dengan apa-apa atau bercorak dengan yang lain. Misalnya ada garis warna hirang ya. Atau misalnya bercampur dengan sedikit warna corak, maka ini juga termasuk yang dianjurkan. Baik putihnya polos atau bercorak ya. Garis misalnya atau bercampur sedikit dengan warna yang lain. Ini tetap dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kemudian di hadis ini Rasulullah Wasallam mengatakan hendaklah yang hidup di antara kalian memakai yang berwarna putih dan kafankanlah orang meninggal di antara kalian. Di sini Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya memakai kain putih. Rasul menganjurkan baik yang hidup ataupun orang yang meninggal untuk dipakaikan kain yang warna warna putih. Bukan cuma orang hidup, bahkan orang yang meninggal. Hukumnya sunnah. Jadi intinya adalah di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita dan agar kita melazimi pakaian yang berwarna warna putih. Dulu ya waktu kita di di kampus ya. Ada dosen ini mengutip perkataan ulama bahwasanya kalau penuntut ilmu itu jangan memakai baju putih. Alasannya kenapa Nafin? Ada yang tahu? Karena cepat rigat sehingga siswa tersibukkan dengan menapas baju. Jar Kamila itu mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang upah kolontri <laughs> mesin cuci tapas ya. Sehingga itu mungkin tidak berlaku lagi di zaman di zaman sekarang. Karena nanti tersibukkan dengan menapas baju sehingga kalau belajar terlambat ya, tidak fokus lagi karena tersibukkan dengan menapas baju putih. Karena putih cepat kotornya. Tapi itu terbantahkan dengan banyaknya laundry di zaman sekarang. Ada laundry, ada mesin cuci, andak tinggal bersih sudah. Ada pemutih ya macam-macam. Jadi terbantahkan. Itu termasuk intinya adalah uh, <clears throat> seorang penuntut ilmu itu jangan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu kayak itu. Nah, walaupun itu baik kan mencuci baju, tapi kalau kelawasan, kerancakan sehingga dia tersibukkan dengan menuntut ilmu. Apalagi yang sia-sia, apalagi yang yang diharamkan. Hadis yang berikutnya ulun cepati saja. Hadis yang ke-68. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala Abdul Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Samurah ibn Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadha fa innaha atharu atyab wa kaffinu fiha mautakum Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar yang bergelar Bundar, yang beliau tidak kerehlah untuk mencari ilmu disebabkan beliau berbakti kepada ibu beliau. Dan ternyata kata beliau, Allah memberkahi hidupku dengan sebab saya berbakti kepada ibuku. Kemudian beliau mengatakan saya uh, menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Mahdi kalau beliau mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan. Nah, di sini Sufyan tidak dijelaskan. Apakah Sufyan Ats-Tsauri, apakah Sufyan bin Uyainah? Karena terdapat dua Sufyan ahli hadis, imam dua-duanya. Nah, sehingga ini Sufyan bin Uyainah kah atau Sufyan Ats-Tsauri kah? Kita lihat seandainya ya guru uh, guru beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi, berarti itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Di sini disebutkan beliau mengambil Salah afwan ulun. Seandainya murid beliau itu adalah Abdurrahman bin Mahdi, maka sufiannya adalah As-Sauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Ini kalau kita belajar di di sana ya di Madinah, itu ayahnya Syekh Abdul Razak Abdul Musin Al-Abbad, beliau menjelaskan nama-nama ini, nama-nama rawinya. Ini Sufyan bin Uyainah, ini Kobilahnya ini macam-macam. Jadi eh, faidah-faidah nama dari ahli hadis kita dapatkan juga. Kemudian beliau mengambil dari Habib bin Abi Sabit dari Maimun bin Abi Syabib salah seorang tabi'in dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ini tentang sebab ya kenapa Rasul Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita memakai pakaian yang putih. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadha fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian putih, maka sesungguhnya pakaian putih adalah atharu atyab, lebih suci dan lebih bagus. Ini alasan kita diperintahkan untuk memakai pakaian putih dikarenakan dia atharu atyab, lebih suci dan lebih bagus. Maka finu fiha mautakum dan kafankanlah dengan pakaian putih tadi orang-orang meninggal di antara di antara kalian. Nah kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala beliau mengatakan an-nathiyabal bid tajma' baina hataini sifataini at-tuhru wat-tibu. Kata beliau, pakaian putih itu mengumpulkan dua sifat ini, yaitu dia suci dan dia bagus. Oleh karena Nabi mengatakan suci dan bagus, maka kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Beliau melanjutkan, "Fahiyya tamtazu indama tagsil bitibiha wa naqaiha wa dhuhuri safaiha." Dan ya, pakaian putih ini teristimewa tatkala dia dicuci. Aman baju itu dicuci, maka dia semakin bagus, semakin bersih dan akan nampak cemerlangnya pakaian tersebut. Ya, pakaian berwarna putih. Wa idza wujida fiha syai'un minal wasakh dhahara mubasharatan. Dan apabila ditemukan di pakaian putih tadi sedikit dari kotoran digat, maka akan nampak secara langsung. Maka akan nampak secara langsung ya. Jadi kalau putih ini kalau ada kotoran kemudian langsung ditapas, maka langsung menjadi berubah menjadi bersih. Beda dengan warna yang lain, kirang misalnya, hitam. kena apa? Tomat pentol kadang kata kelihatan. Padahal itu ri, rigat ya, padahal ri, rigat. Beda dengan warna putih. Kadang orang malu kalau misalnya kita memakai putih ternyata ada kotorannya, ada rigatnya misalnya langsung di, dicuci sehingga terjaga kebersihan yang warna, warna putih. Nah, kata Syekh Abdul Razak pakaian putih inilah ya terdapat sebuah doa yang Nabi umpamakan agar dosa-dosa kita dihapus sebagaimana pakaian putih yang di yang dibersihkan dari kotoran-kotoran. Nabi memperumpamakan dengan pakaian berwarna putih. Nah, sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang terdapat di doa istiftah. Di antaranya adalah Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Jadi Nabi perumpamakan pakaian putih dengan dosa yang dihapuskan ya. Kata Rasulullah saw di dalam doanya, "Wahai Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran." Ini menunjukkan bahwasanya ya, perumpamaan pakaian yang putih ini sangat tepat dan cocok sebagaimana dosa-dosa kita dihapuskan dari diri-diri kita. Nabi memperumpamakan pakaian yang berwarna putih yang dibersihkan dari pakaian. Karena pakaian putih itu kalau dibersihkan dari kotoran maka akan kembali putih, akan kembali bersih. Ya, ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada berapa hadis kita ambil? Tiga lah. Bila kata tamatnya empat lah ya. Empat, empat hadis ya. Kita cukupkan dengan empat hadis saja. Ini yang bisa ulun sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kita masih ada dua hadis tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya tentang Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Salah ulun afwan tentang makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting bahasa Arab lah. Mungkin ada melihat terjemahnya. Jadi aishun ada artinya kehidupan dari kata asya ya aishu. Ada aishun yang artinya makanan. Aishun ay to'am. Jadi ulun salah tadi. Untung ulun melihat terjemahnya. Jadi nanti kita membahas Insya Allah di pertemuan berikutnya tentang makanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca hadis ini kayaknya sedih. <laughs> Kita membandingkan antara makanan kita dengan makanan Nabi. Kan kebiasaan beliau adalah aswadan, dua yang hitam. Apa yang dua, dua, dua yang hitam itu? Banyu putih lawan kurma. Itu kebiasaan Nabi bayangkan. Namun kita nasi kuning, lontong, ketupat kandangan, di sana ada pulang, masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kita membandingkan makanan kita itu jauh ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Pon. 66 ya. Za'faron. Nggih. Okay. Iya, nggih. Okay. Okay. Kalau kita pahami di hadis ini, kenapa Nabi pakai pakaian yang ada bekas za'faronnya dikarenakan tertutupi dengan lusuhnya baju Nabi. Nggih. Masih boleh dipakai. Seandainya, seandainya dicelupkan, kemudian lawas dipakai, kubas warnanya Pak eh. Maka itu boleh dipakai. Ini kan kata si Abdul Razak, lam yabqa lahu illa atharun yasir. Tidak tersisa dari za'faran tadi kecuali sangat sedikit. Kubas misalnya kayak kita kubas. Warna itu kalau kelawasan dipakai kubas sehingga kubasnya ini mengalahkan warna dari za'faron. Maka Nabi Nabi pakai. Oke oke Ulun belum mencari ilahnya ya. Belum belum mencari ilahnya. Sama halnya seperti yang berwarna merah Ulun belum tahu ilahnya kenapa memakai warna merah. Iya. Intinya Nabi kalau Nabi larang, maka kita kita tinggalkan. Adapun ilah ulun kurang tahu. Sama seperti terkadang ada ilahnya, terkadang kada. Contoh misalnya, kenapa kita berwudu? Kenapa kita berwudu? Kenapa wudu itu membasuh wajah? Kalau kita kentut kan seharusnya yang dibasuh adalah kentut kenapa wajah? Kadang kita ada ilahnya dan ada tidak ya. Ketika syariat itu turun, ada menjelaskan alasannya ini karena ini. Contoh kita misalnya kenapa diharamkan meminum racun? Karena ilahnya membahayakan tubuh. Ada yang tidak ada ilahnya. Ya. Allah yang memerintahkan demikian, kita kerjakan. Seperti wudhu, kita bukan tut. kenapa wajah yang dibasuh? Seharusnya yang seperti khuf ya. Khuf itu kan kalau kalau dipakai bawahnya kan rigat, tapi yang di yang di yang dibasuh apa yang disapu adalah atasnya. Kenapa kada bawahnya? Kan bawahnya yang rigat. Terkadang seperti itu. Ya, syariat itu turun kadang ada menjelaskan alasannya dan ada tidak menjelaskan alasannya. Sementara itu Bang belum dulu Pak. Ya. <laughs> ya, Allah alam bisa. Itu pernah uh, Khalifah Ali bin Abi Thalib ya mengatakan, seandainya agama ini ya harus dilandasi dengan akal, Kenapa khuf itu yang disapu adalah atasnya bukan bagian bawahnya? Bukankah yang rigat dari khuf adalah bawahnya? Seharusnya bawahnya disapu dengan air. Nah, itu. Wallahu alam Bisa nggih? Nggih. Iya, kerdawan tek nggih. Nggih. Yang terlarang dari Nabi itu jenis tumbuhan za'faron, waros, satu lagi namanya Osfur, Itu setahun ulun. <laughs> ulun tahu Pak ya? Kalau sasirangan itu sintetik, ada obatnya. Bukan dari za'faron. <laughs> Gitu. Seandai, ini seandainya lah kita merubah baju warna dengan daun jambu, boleh kada? Boleh, karena kada, ada larangannya. Yang ada larangannya dengan za'faron, waros atau usfur.